Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam alfiyah beliau wa ba'da laula ghaliban hadful khabar hatmun dan setelah lafat laula kita mengetahui bahwa laula merupakan huruf imtina wujud. Maka setelah laula itu biasanya itu khobar itu wajib dihapus. Kemudian wafi nafsiyaminin dhastaqor. Demikian juga khobar itu wajib dihapus untuk suatu lafat yang dia itu sudah dipastikan, sudah dapat dipastikan bahwa itu lafat sumpah. Artinya ketika ada lafat yang memang biasanya atau sudah diketahui bahwa itu merupakan lafat sumpah, maka khobarnya itu nanti akan dihapus. Wa wawin ayyanat mafhuma ma'. Demikian juga khobar itu wajib dihapus setelah wawu yang dia itu memastikan makna ma'a wawu yang bermakna kebersamaan atau wawu ma'iyah. Maka setelah wawu ma'iyah itu juga khobar itu wajib dihapus. Kamithli sebagaimana pada contoh kullu soni'in wa sona'a. Setiap pencipta, setiap produsen itu bersama apa yang dia produksi. Maka kita perhatikan wawu di situ bermakna ma'iyah, bersama. Maka khobar, khobarnya di sini misalnya kullu soni'in wa ma sona'a muqtarinani. Setiap produsen dan apa yang dia ciptakan itu selalu bersama. Maka di situ khobarnya yaitu muqtarinani itu wajib dihapus. Kemudian beliau melanjutkan wa qabla halin la yakunu khabara. Dan setelah lafat hal itu tidak ada lafat khabar. Anil ladzi khabaruhu qad udmira. Untuk mubtada yang khabarnya itu tersembunyi. Di sini nanti mudahnya ketika ada hal yang lafat hal tersebut itu tidak sesuai untuk dijadikan sebagai khobar. Maka pada saat itu khobar itu wajib dihapus. Contohnya apa? Kador biyal abda musian. Contohnya adalah dorbiyal abda musian. Pukulanku kepada hamba sahaya itu ketika dia berlaku buruk maka lafat musian itu tidak sesuai untuk dijadikan sebagai khobar bagi mubtada dorbi. Tidak sesuai. Maka pada saat itu khobar itu wajib dihapus. Karena musian adalah hal. Ya hal bagi al-abda. Kemudian contoh yang berikutnya. Atam mutabaini atau atam mutabaini al-haqqa manuton bil hikami. Paling sempurnanya penjelasanku pada perkara kebenaran itu ketika manuton bil hikami, ketika berkaitan dengan hikmah-hikmah. Maka di sini kita lihat atammu itu adalah mubetadaknya. Tapi manuton, lafat manuton yang menjadi hal bagi tabi ini itu tidak sesuai kalau dijadikan khobar bagi lafat atammu. Karena itu dia menjadi hal, kemudian khobar dari jumlah ini itu dihapus. Nanti kita akan melihat penjelasannya untuk lebih jelasnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk keempat bait ini yaitu hadful khobari wujuban yaitu wajibnya menghapus khabar. Artinya keempat bait ini itu membahas kondisi-kondisi di mana khabar itu wajib dihapus. Kemudian kita lihat penjelasannya. Yajibu hadful khobari fi arba'ati mawadi'a. Wajib menghapus khobar pada empat keadaan. al awalu keadaan yang pertama, an yakunal mubtada'u ba'da laulalim tina'iyyati. Ketika mubtada' ya atau kondisi pertama di mana khobar wajib dihapus itu ketika mubtada itu terletak setelah laula yang bermakna imtina'iyah. Karena kita mengetahui laula itu huruf imtina' liwujud. Walaupun nanti akan ada pembahasan khusus mengenai huruf ini. Kemudian wal mubtada'ul wal mubtada'ul madhkuru ba'da laula ala thalathati adrubin. Di sini disebutkan perincian bahwa mubtada yang disebutkan setelah lafat laula itu ada tiga kelompok. Artinya ada tiga kelompok mubtada yang ketika dia itu datang setelah lafat laula. Al-awwalu, kelompok yang pertama, mukhbarun anhu bikaunin ghairi muqayyadin. Mubtada tersebut itu diberi khobar atau di ya diberi khobar dengan suatu keadaan yang tidak terikat. Itu keadaan yang pertama yaitu mukhbarun anhu bikaunin ghairi muqayyadin mubtada tersebut diberi khobar dengan keadaan yang tidak terikat. Apa maksudnya? Wa huwal kaunul mutlaqu awil kaunul ammu. Yaitu yang dimaksud dengan kaunin ghairi muqayyadin itu adalah al kaunul mutlaq. Keadaan yang mutlak atau al kaunul ammu atau keadaan yang umum. Apa maksudnya? Wa huwallazi yadullu ala mujarradil wujudil ammi min ghairi ziyadatin. Yang dimaksud dengan al-kaunul mutlak atau al-kaunul ammu itu adalah suatu lafat yang hanya menunjukkan keberadaan semata, ya, keberadaan yang umum semata. Jadi lafat tersebut itu hanya menunjukkan bahwa sesuatu tersebut wujud. Sesuatu tersebut ada. Min ghairi ziyadatin, tanpa ada tambahan makna yang lain. Nahwu contohnya laulal hawa'u ma'asya makhlukun, Laulal hawa'u ma'asya makhluqun kalaulah tidak ada udara, maka makhluk ya atau makhluk hidup itu tidak akan hidup. Maka di sini kita melihat ada laula. Ya laula itu huruf imtina liwujud. Maksudnya apa? Dia itu menolak kejadian yang kedua yaitu ma'asya makhlukun dia itu menghalangi kejadian yaitu ma'asya atau matinya makhluk karena wujudnya sesuatu. Apa itu? Yaitu wujudnya al-hawa'u, udara. Maka karena wujudnya udara, itu makhluk itu akan hidup. Ya, karena itu dikatakan kalaulah tidak ada udara, maka makhluk tidak akan hidup. Maka di sini mubtada'nya yaitu al-hawa'u itu diberi khobar dengan sesuatu atau kaun yang umum. Ya, semata-mata karena wujudnya udara saja. Jadi eh, takdirnya laulal hawa'u maujudun ma'asya makhluqun. Kalaulah tidak karena wujudnya udara, maka makhluk tidak akan hidup. Maka ini semata-mata hanya menunjukkan wujudnya udara. Tidak ada tambahan makna yang lain. Wa fi hadha, maka dalam keadaan seperti ini, yajibu hadful khobari. Maka wajib untuk dihapus khobar. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-251. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula an nasa ba'dahum bi ba'dil lafasadatil ardu." Seandainya Allah tidak menolak ya keganasan dari sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, maka pasti rusaklah bumi ini. Atau kemudian kita lihat catatan kaki yang terkait dengan ayat ini. Laula harfum tina'in liwujudin. Maka laula yang ada pada ayat tersebut merupakan huruf imtina' liwujud. Huruf yang menghalangi sesuatu karena wujudnya sesuatu. Wahuwa harfu syartin ghairu jazimin. Dan laula adalah huruf syarat yang tidak menjazmkan. Daf'ullahi mubtada'un. Dan lafat daf'ullahi adalah mubtada. Wa mudhafun ilaihi. Dan lafdul jalalah Allah itu sebagai mudhaf ilaihi. An-nasa maf'ulun bihi lil masdari. Dan lafat an-nasa adalah maf'ul bih untuk masdar daf'u. Kemudian ba'dahum badalun minan nasi. Dan ba'dahum adalah badal untuk lafat an-nasa. Kemudian walha'u mudhafun ilaihi. Hak yang ada pada ba'dahum adalah mudhaf ilaih. Walmimu ala alamatul jam'i. Dan mim yang ada pada ba'dahum adalah tanda jamak. Bi ba'din jarun wa majrurun. Dan bi ba'din adalah jar majrur. Muta'alliqun bi daf'u. Yang dia itu terkait dengan lafat daf'u. Lafasadatil ardu dan lafat lafasadatil ardu al jumlatu jawabus syarti itu adalah jumlah yang menjadi jawab syarat. La mahallalaha minal i'robi. Yang dia itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rob. Wa khobarul mubetada'i mahzufun. Dan khobar mubtada'nya yaitu lafad daf'u mubtada'nya, khobarnya itu dihapus. Kita kembali ke atas wa taqdiruhu maujudun. Dan khobar yang dihapus tersebut, itu takdirnya adalah maujudun. Ya. Jadi takdirnya walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din maujudun la fasadatil ardu. Kemudian Athani Kelompok kedua dari mubtada yang datang setelah laula mukhbarun anhu bikaunin muqayyadin. Yaitu mubtada tersebut itu diberi khobar dengan suatu keadaan yang terikat. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Al-kaunul muqayyadu huwal wujudul muqayyadu bisyai'in akhara yaitu yang dimaksud dengan al-kaunul muqayyad, keadaan yang terikat, yaitu keberadaan yang terikat dengan sesuatu yang lain. Jadi keberadaannya itu terikat dengan sesuatu yang lain. Yazidu ala mutlaqil wujudi. Yang sesuatu yang lain itu menambahkan makna terhadap hanya eh, semata-mata keberadaan saja. Ya. Jadi ada makna lain yang dibawa selain makna wujud saja. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi memang maknanya hanya wujud saja. Tetapi kalau ini ada makna lain yang ditambahkan. Fa'idha kulta, maka jika engkau mengatakan Khalidun fitari. Khalid di rumah. Nah, Khalid di rumah itu kan maknanya berarti Khalid berada di rumah. Khalid wujud di rumah. Ya, hanya maknanya makna wujud saja. Fa inna taqdira indal jumhuri, maka lafat Khalidun fitdari itu takdirnya menurut mayoritas ulama nahwu itu Khalidun mustaqirrun auka inun fitdari. Khalid itu terus-menerus atau berada di dalam rumah. Jadi yang takdirnya atau sesuatu yang dihapus itu mustakirun atau kainun. Itu semata-mata menunjukkan keberadaan saja, tidak ada makna yang lain. Fahadha kaunun amun. Maka ini adalah keberadaan yang umum. Ai wujudun amun kholin min ayyi syai'in akhara ma'ahu. Yaitu keberadaan yang umum, ya wujudun amun, kholin min ayyi syai'in akhara ma'ahu yang dia itu kosong atau tidak mengandung sesuatu yang lain bersama dengan makna tersebut ya makna keberadaan secara umum fa idza akan tetapi jika engkau mengatakan kholidun naimun fitari kholid itu sedang tidur di rumah Fahada kaunun khosun, maka ini adalah keadaan yang khusus. Karena apa? Karena Khalid selain berada di rumah, dia juga sedang dalam keadaan tidur. Ya, ada makna tambahan selain wujud. Walihada dan oleh karena itu, la yajuzu indahum hadfuhu. Ya, maka menurut jumhur atau mayoritas ulama nahwu, itu tidak boleh lafat naimun ini itu dihapus. Ya. id lau hudhifa lattajaha atau id lau hudhifa lattajaha dhihnu inda taqdiri ilal kaunil ammi. Ya, sedangkan kalau misalnya lafat naimun itu dihapus, maka pikiran ini itu akan cenderung kepada ada takdir. Ya, takdirnya yang apa? Takdirnya kepada keadaan yang umum. Misalnya Khalidun naimun fitari Ya, Khalid sedang tidur di rumah. Kalau dihapus menjadi Khalidun fitari maka pasti pikiran kita cenderungnya maksudnya Khalid berada di rumah. Tidak mungkin terlintas bahwa Khalid sedang tidur. Kenapa? mitali dalili alal mahdhufi. Karena tidak adanya sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang dihapus tadi. Ya. Kemudian wa fi dan juga pada ucapanmu laula Khalidun jaa ilayya ma hadartu. Kalaulah Khalid itu tidak datang kepadaku, maka saya tidak hadir. Ya laula Khalidun jaa ilayya ma hadartu. Kalau Khalid itu tidak datang kepadaku, maka aku tidak akan hadir. Maka al-khabaru jaa ilayya wa huwa kaunun khassun. Maka khabarnya yaitu jaa ilayya itu adalah keadaan yang khusus. Ya, tidak hanya sekedar makna maujud saja. Fala yuhdhafu. Maka jaa ilayya itu tidak boleh dihapus. Lima dzakarna karena alasan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, karena kalau dihapus ya pikiran itu condongnya kepada makna maujud saja. Wa qad dzakartul kaunal 'amma wal khassa fi babil mausuli. Dan sungguh saya yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala telah menjelaskan mengenai al-kaunul 'am dan al-kaunul khas di bab al-mausul. Kita kembali ke atas. Maka pada mukhbarun anhu bikaunin muqayyadin, yaitu memberi khobar mubetadak dengan keadaan yang terikat, la yudaraku ma'nahu inda hadfihi. Maka tidak diketahui makna muqayyad tersebut ketika lafadznya dihapus. Wa fi maka dalam keadaan seperti ini, yajibu zikrul khobari wala yajuzu hadfuhu. Maka wajib untuk menyebutkan khobar dan tidak boleh dihapus. Nahwu contohnya, Laula Zaidun muhsinun ilayya ma ataitu. Kalaulah Zaid itu tidak berbuat baik kepadaku, maka aku tidak akan datang. Maka di sini khobarnya adalah muhsinun ilayya. Ya, itu lafat yang tidak hanya bermakna maujud, ya, tidak hanya bermakna ada, tapi ada makna tambahannya. Kalau dihapus, ya tidak akan diketahui makna muhsinun ilayya. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallama. Dan di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Ya Aisyatu, laula qaumuki hadithun ahduhum bi kufrin la naqadatil ka'bata. Maaf, la naqadtul ka'bata. Ya. Ya Aisyatu, laula qaumuki hadithun ahduhum bi kufrin la naqadtul ka'bata. Wahai Aisyah, kalaulah bukan karena kaummu, itu baru saja yang mudahnya baru saja melepas kekufuran mereka atau baru saja beriman ya wahai Aisyah kalaulah bukan karena kalaulah tidak kalaulah kaummu itu tidak barusan beriman maka sungguh aku akan menghancurkan Ka'bah al-haditha ya ini merupakan lafat hadis yang kita lihat catatan kaki Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Ya, kita kembali ke atas. Fala yajuzu hadful khabari hadithun ahduhum bikufrin. Maka di sini tidak boleh dihapus khobarnya. Ya, khobar dari kaum muki, yaitu hadithun ahduhum bikufrin. Ya, tidak boleh dihapus. Idh la dalila alaihi, ya sedangkan tidak ada petunjuk yang menunjukkan akan lafat yang dihapus tersebut. Kita lihat catatan kaki, undur umdatal qari. Ya, ini dapat dilihat pada kitab Al-Umdatul Qari. Ya, Al-Mujallad Al-Mujallad pada uh, jilid yang kedua safhata arba'in wa sab'ina ba'da mi'atin pada halaman 174. Ya, ini merupakan syarah sahih Bukhari ya tulisan Badaruddin Al-Aini. Kita kembali ke atas. Afalithu keadaan ketiga untuk mubtada yang datang setelah laula itu adalah mukhbarun anhu bikaunin muqayyadin yaitu lafat mubtada tersebut diberi khobar dengan suatu keadaan yang muqayyad ya, keadaan yang khusus yang terikat namun bedanya dengan yang kedua apa yudraku ma'nahu inda hadfihi akan tetapi makna tersebut, makna lafat yang lafat tambahan tersebut atau makna tambahan tersebut itu dapat diketahui misalnya dihapus khobarnya. Ya. Wahada yajuzu dzikruhu wa yajuzu hadfuhu. Maka untuk kondisi seperti ini boleh khobar tersebut disebutkan atau boleh juga dihapus. Nahwu contohnya, laula ansaru Muhammadin hamauhu masalima. Kalaulah para penolong Muhammad itu tidak melindunginya, maka dia tidak akan selamat. Ya. Maka di sini fayajuzu dzikrul khobari hamauhu wa hadfuhu. Maka pada contoh ini itu boleh khobarnya yaitu jumlah hamauhu itu boleh disebutkan, boleh juga dihapus. Mengapa? Li'annahu yu'lamu, karena makna hamauhu itu diketahui. Diketahui dari mana? Min qawlihi, ya dari ucapannya, yaitu ansoru Muhammadin. Ada lafat ansor di situ, penolong. Ya. Maka penolong ya biasanya berbuat sesuatu yang menolong, membantu, melindungi. Ya, lafatnya sudah diketahui. Maka misalkan disebut laula ansoru Muhammadin masalima, itu lafat hamauhu itu sudah diketahui. Tidak hanya bermakna maujud saja. Kemudian keadaan atau yang berikutnya, pembahasan berikutnya, yaitu keadaan asani, keadaan kedua di mana khobar itu wajib dihapus. Ya. An yakunal mubtada'u sorihan fil qasami. Bahwa ketika mubtada'nya itu sorih, ya, sudah diketahui secara pasti bahwa lafa tersebut itu digunakan untuk kosam, untuk sumpah. Bihaithu yaglibu isti'maluhu fil qasami. Ya, dari sisi bahwa lafat tersebut itu umumnya digunakan untuk sumpah. Artinya ketika ada suatu lafat yang memang orang Arab itu mengetahui bahwa itu secara umum memang biasa digunakan sebagai sumpah. Ya, maka pada saat itu wajib dihapus khobarnya. Ya, Nahwu contohnya la amrullahi la ansurannal madluma. La amrullahi la ansurannal madluma. Ya demi ya la amrullahi itu ada syarahnya, ada penjelasannya apa maknanya, tapi ya dia bersumpah atas e, sifat dan zat Allah. Ya. Maka demi Allah sungguh aku akan menolong orang yang terdolimi. Maka lafat la amrullahi itu sudah diketahui di sisi orang Arab bahwa itu merupakan lafat yang biasa digunakan untuk sumpah. Maka pada saat itu eh, khobar itu wajib dihapus. Apa khobarnya? Ai la amrullahi qasami demi ya Allah ya, sumpahku. Nah, maka kosami sebagai khobarnya itu itu dihapus, wajib dihapus. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat ke-72, La amruka innahum lafi sakrotihim ya'mahun ya la amruka innahum fi sakrotihim ya'mahun Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hijr ayat 72 ya demi umurmu wahai Muhammad sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam ya kemampukan atau kesesatan maka di sini ya di sini karena Allah yang bersumpah maka boleh kepada zat selain Allah. Maka di sini ai la'amruka qasami ada khobar yang dihapus ya, yaitu lafat kosami. Karena asalnya la'amruka qasami. Fa hudhifal khobaru maka khobarnya dihapus. Mengapa? Li'anna jawabal qasami iwadun anhu karena jawab sumpahnya itu sudah menjadi pengganti bagi khobar tersebut. Kemudian fa'in lam yakunil mubtada'u sorry hanfil qasami ya kalaulah suatu lafat yang jadi mubtada itu tidak sorry ya tidak kemudian dapat dipastikan bahwa itu lafat qasam ya mengapa bi an ghalabasti'maluhu fi ghairil qasami. Karena mayoritas atau biasanya lafat tersebut itu digunakan untuk selain sumpah. Ya, ada suatu lafat. Ya, dia tidak sorry sebagai kosam karena mayoritas digunakan memang untuk selain sumpah. Lam yajibil hadfu. Maka tidak wajib dihapus khabarnya Nahwu contohnya apa? Ahdullahi la'af'alannal khaira. Ahdullahi la'af'alannal khaira. Ya, janji Allah di sini kalau letter ya. Nah, ini mayoritas itu tidak digunakan sebagai sumpah. Maka eh, aku sungguh akan mengerjakan kebaikan. Nah, apa maksudnya? Ai ahdullahi alayya. Ya, karena janji Allah kepadaku. Ya, atas aku. Maka di sini falaka hadful khobari alayya. Ya, maka boleh bagimu untuk menghapus khobar alayya. Walaka ithbatuhu. Dan boleh juga bagimu untuk menyebutkan khobarnya itu alayya. Jadi disebutkan ahdullahi alayya la af'alannal khaira itu boleh. Kemudian asalisu yang ketiga an yaqa'a ketiga itu maksudnya keadaan ketiga di mana khobar itu wajib dihapus. Ya asalisu an yaqa'a ba'dal mubtada'i wawun. Ya. Yaitu ketika setelah mubtada itu ada huruf wawu hiya nasun fil ma'iyati. Yang huruf wawu tersebut itu merupakan sesuatu yang menunjukkan akan kebersamaan. Ya mudahnya wawu ma'iyah. Wahiyallati atau ya wahiyallati yasihhu hadfuha. Maka huruf wawu tersebut itu yang membuat sah dihapusnya khobar tersebut. Atau di sini maksudnya wahiyalati yasihu hadfuha, ha berarti kembalinya kepada huruf wawu. Yang huruf wawu tersebut itu memungkinkan untuk dihapus. Ya, jadi ketika setelah mubtada itu ada huruf wawu yang bermakna ma'iyah. Dan wawu wawu ma'iyah itu boleh dihapus. Kemudian setelah dihapus wa wudi'a kalimatu ma'a maudi'aha. Dan misalnya wawunya dihapus kemudian diletakkan kata ma'a menempati kedudukan wawu tersebut. Maka pada kondisi tersebut fala yataghayyarul ma'na. Maka makna wawu ma'iyah itu tidak akan berubah. Ya fala yataghayyarul ma'na bal yattadihu. Bahkan kalau wawu dihapus dan diganti dengan ma'a itu justru yattadihu memperjelas maknanya. Nahwu contohnya kullu insanin wa amaluhu. Ya, setiap manusia bersama dengan amalnya. Ya. Maka di sini misalnya wawunya dihapus diganti ma'a kullu insanin amalihi yaitu makna ma'iyahnya malah menjadi lebih jelas. Fakullu mubtadaun maka lafat kullu adalah mubtada wa insanin mudhafun ilaihi dan lafat insanin adalah mudhaf ilaihi. Wa amaluhu ma'tufun alal mubtada'i dan lafat amaluhu itu ya ma'tuf terhadap mubtada. Wal khabaru mahdhufun lil ilmi bihi dan khobarnya dihapus karena sebab sudah diketahui makna khobarnya. Wali annal atofa yasudda maaf wali annal atofa yasuddu masaddahu. <clears throat> ya, wali annal atofa yasuddu masaddahu. Dan karena atofnya itu sudah menggantikan atau menempati kedudukannya khobar yang dihapus tersebut. Ya, yaitu lafat wa amaluhu. Wa takdiru dan takdirnya adalah muqtarinani. Ya, takdirnya adalah muqtarinani. Jadi takdirnya kullu insanin wa amaluhu muqtarinani. Tapi di sini wajib dihapus karena sudah diketahui. Karena wawunya itu sudah bermakna ma'iyah. Ya, sudah bermakna muqtarin bersama-sama. Fa'in lam takunil wawu lil ma'iyati aslan, akan tetapi jika wawunya itu secara asal, itu tidak bermakna ma'iyah. Ya, karena tidak semua wawu itu bermakna ma'iyah. Bal limujarradit tashriki fil hukmi. Akan tetapi wawu tersebut itu semata-mata hanya menunjukkan akan tasyrik ya perserikatan atau kesamaan secara hukum ya ini yang biasa kita kenal kalau ada wawu ya biasanya wawu itu huruf atof yang menunjukkan bahwa sesuatu yang sebelum dan setelah wawu itu memiliki perserikatan atau kesamaan dari sisi hukum. Maka apa? Lam yuhdhafil khobaru wujuban. Maka dalam keadaan seperti ini ya, tidak wajib khobar itu dihapus. Contohnya nahwu Khalidun wa Aliyun mutaba'idani. Khalid dan Ali itu ya saling berjauhan. Maka di sini tentu maknanya bukan ma'iyah, tapi hanya menunjukkan bahwa Khalid dan Ali itu memiliki kesamaan secara hukum, yaitu mereka terletak jauh. Ya, antara mereka itu saling berjauhan. Au kanat lil ma'iyyati walakinnaha laisat nasson. Atau wawu tersebut itu bermakna ma'iyah. Akan tetapi eh, tidak menunjukkan makna secara pasti bahwa mereka itu selalu bersama. Maka lam yuhdhal lam yuhdhaf wujuban, maka wajib untuk tidak dihapus. Ya tadi terjemahan yang lebih tepat, wajib tidak dihapus ya. Lam yuhdhafil khabaru wujuban. Ya wajib untuk tidak menghapus khabarnya. Karena Khalidun wa Aliyun mutaba'idani, kalau dihapus khabarnya ya maknanya tidak diketahui, maka wajib tidak dihapus. Demikian juga kalau wawunya ma'iyah, namun dia tidak nas, ya tidak menunjukkan secara pasti bahwa itu e, menunjukkan kebersamaan, juga wajib tidak dihapus. Aidon, ya juga. Nahwu contohnya, arrojulu rajulu wajarruhu muqtarinani. Atau maaf, ini tetangga ya, berarti arrojulu rajulu wajarruhu muqtarinani laki-laki tersebut dan tetangganya itu muktarina nih ya bersama. Maka di sini itu juga tidak boleh dihapus khobarnya yaitu muktarina nih. Mengapa? Karena wa innama lam takun nasson ya karena wawu yang ada pada ar-rajulu wa jaruhu muqtarinani itu walaupun bisa bermakna ma'i ya, tetapi bukan nas bukan sesuatu yang menunjukkan secara pasti. Ya. Mengapa? Li'annal jaro la yalzamu jarohu. Karena yang namanya tetangga itu tidak selalu bersama dengan tetangganya. Walaupun dikatakan bersebelahan rumahnya, tapi kan tidak selalu dalam keadaan bersama wala yakunu ma'ahu fil awqati kulliha au aktsariha. Ya, seorang tetangga itu tidak akan bersama dengan atau seorang laki-laki itu tidak akan bersama dengan tetangga tetangganya di seluruh waktunya atau bahkan di mayoritas waktunya. Ya, artinya tidak akan kemudian mayoritas atau selalu bersama kemana-mana walaupun namanya tetangga. Kemudian ar-rabi'u yang keempat artinya keadaan keempat di mana khobar itu wajib dihapus an yakunal mubtada'u masdaron yaitu ketika mubtada'nya itu berupa masdar awisma tafdilin atau mubtada'nya berupa isim tafdil mudhafan ila masdarin yang isim tafdil tersebut diidofahkan kepada master. Waba'dahu halun saddat masaddal khobari. Dan setelah lafat masdar atau isim tafdil tadi, itu ada hal yang dia itu menempati kedudukannya khobar. Wahiyala tasluhu antakuna khobaron. Dan lafat hal tersebut itu tidak sesuai jika dia itu dijadikan sebagai khobar. Fal awalu, contoh yang pertama, yang pertama itu berarti yang lafatnya, lafad mubetadaknya berupa masdar. Nahwu contohnya, ihtiramit taliba muhadzaban. Pemuliaanku kepada pelajar tersebut, yang jika dia itu terdidik. Maka muhadzab di sini, muhadzaban di sini hal untuk at-talib. Fahtirami mubetadaun. Maka lafad ihtirami itu adalah mubetada. Wat-taliba maf'ulun bihi lil masdari. Dan lafad at-taliba adalah maf'ul bih untuk masdar, yaitu ihtiram. Kemudian wa muhadzaban halun minat talibi dan lafad muhadzaban adalah hal untuk at-talib, ya, menunjukkan keadaan akan pelajar tersebut. Wa hadhil halu la tasluhu an takuna khabaron. Maka hal tersebut itu tidak sesuai jika dia lafaz tersebut dijadikan sebagai khobar. Idh la yuqalu ihtirami muhadzabun. Sedangkan tidak dikatakan ihtirami muhadzabun. Ya, pemuliaanku itu sesuatu yang terdidik, yaitu tidak sesuai dijadikan sebagai khobar. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Wali annal jumlata lismiyatal makarunata bil wawi waqa'at al khobari. Karena jumlah ismiyah yang dia itu bersambung ya atau dia itu ya bersebelahan dengan wawu ya jika ada jumlah ismiyah yang dia itu bersambung dengan wawu waqa'at mauqi al khobari maka dia itu menempati kedudukan khobar fi mithli qawlihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam contoh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Ya aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Ya, keadaan hamba yang paling dekat dengan Robnya itu adalah tatkala dia sedang sujud. Maka di sini ada jumlah ismiyah huwa sajidun yang dia itu bersambung dengan wawu rawahu muslimun. Ya, ini uh, hadis ini diriwayatkan oleh al-imam muslim. aqrabu mubtada'un. Maka lafat aqrabu itu adalah mubtada. Wal jumlatul ismiyatu al-haliyatu wa huwa sajidun dan jumlah ismiyah yang menunjukkan keadaan yaitu wa huwa sajidun sadat masaddal khobari. Ya, dia itu dapat menempati atau dapat menggantikan kedudukan khobar. Fahada yadullu ala annantisaba muhadzaban alal hali. Ini menunjukkan bahwa nasabnya lafat muhadzaban itu karena kedudukannya sebagai hal. La ala annahu khobarun likana mahdhufatin ya yala ala annahu khabarun likana atau mahdhufatan ya tidak uh, muhadzaban itu dia nasab karena kedudukannya sebagai hal ya bukan karena kedudukannya sebagai khabar kana yang dihapus id la yaqtarinul khabaru bil wawi sedangkan khabarnya ya khobar bagi kana tersebut itu tidak bersambung dengan wawu. Ya. Undur al-mughni, ya, ini dapat dilihat pada al-mughni, atau mungkin yang dimaksud mughnil labib, karya Libn, Hishamin, karya Ibnu Hisham, rahimahullahu ta'ala. Ya, safhata sab'in wa thalathina wa khamsi mi'atin, pada halaman 537. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian wa innamal khobaru ya wa innamal khobaru dzarfun mahdzufun. Maka yang menjadi khobar pada ihtirami taliba muhadzaban tadi, ya sesungguhnya yang menjadi khobar itu adalah dzaraf yang dihapus ma'a jumlatin fi'liyatin ba'dahu udhifalaha. Ya. Jadi yang dihapus itu adalah dhorof yang dihapus. Yang dhorof tersebut datang bersama dengan jumlah fi'liyah. Ya, jadi setelah dhorof tersebut ada jumlah fi'liyah yang disandarkan kepada jumlah tersebut. Ya, mungkin kalimat ini agak membingungkan, kita mudahnya lihat contohnya. Ya, wa takdiru maka takdir dari kalimat tadi itu adalah ihtirami taliba idza kana muhadzaban. Ya. Pemuliaanku kepada pelajar tersebut jika dia itu terdidik atau berlaku sopan. Ya, maka di sini ada dzarafnya yaitu idza. Yang ida tersebut datang bersama dengan jumlah fi'liyah yaitu kana muhadzaban. Fil mustaqbali, kalau dikatakan idha kana muhadzaban itu untuk mustaqbal, untuk sesuatu yang datang, eh, sesuatu yang akan datang, waktu yang akan datang. Jadi, saya akan memuliakan pelajar tersebut jika dia berlaku sopan. Wa tuqaddaru id fil madhi akan tetapi kalau yang dimaksud itu bukan mustakbal, bukan akan datang tetapi sesuatu yang telah berlalu, maka yang ditakdirkan id. Maka jadinya ihtirami taliba id kana muhadzaban. Ya. Saya memuliakan pelajar tersebut karena ya dia dulu berlaku sopan atau dia dulu terdidik. Jika id kana muhadzaban. Wa hudhifa hadzal khabaru liwujudi ma yasuddu masaddahu fil ma'na. Maka khabar ini itu dihapus karena terdapatnya sesuatu yang dapat menempati kedudukan makna tersebut atau dapat menempati kedudukan khabarnya secara makna. Apa itu? Wahual halu, yaitu lafat hal. Wa mithalus mitafdili dan contoh untuk isim tafdil, tadi kan contoh untuk masdar, ini contoh untuk isim tafdil. Anfa'u amalis soni'i mutqinan. Ya. Karya produsen yang paling bermanfaat itu adalah yang yang rapi, yang hasilnya teliti. Maka mutqinan ini adalah hal untuk amali, ya anfa'u amalis sani'i mutqinan ya, yang paling bermanfaat dari hasil produksi dari seorang produsen itu adalah yang rapi, yang teliti. Wal khobaru fihi kama fil mithalil ladhi qoblahu. Dan khobarnya di sini itu adalah sebagaimana contoh yang telah berlalu sebelumnya. Yaitu ada dhorof yang dihapus bersama dengan jumlah fi'liyah yang datang setelahnya. Fa inka natil halu solihatan liwuku'iha khobaron lil mubtada'i al-madhkuri. Namun jika hal tersebut itu sesuai atau memungkinkan untuk menjadi khobar bagi mubtada yang disebutkan. Tadi kan kalau halnya tidak mungkin ya, tidak sesuai menjadi khobar. Tetapi kalau lafadznya itu ternyata memungkinkan untuk menjadi khobar, fala hadfa hina idin maka tidak ada penghapusan pada saat itu. Bal yajibu raf'u hadhil hali litakuna hiyal khobaru. Bahkan wajib merofakkan lafat hal tersebut karena dia itu menjadi khobar. Ya. Nahwu contohnya ikromit ikromit doifa azimun. Ya, pemuliaanku kepada tetangga adalah sesuatu yang agung. Ya, maka di sini lafat azimun itu memungkinkan untuk menjadi khobar bagi lafat ikrom. Kita lanjutkan wa ila hadihil mawadi'il arba'ati asyara biqawlihi wa ba'da lawla ghaliban hadful khabar ila akhirihi dan kepada empat tempat ya empat tempat di mana wajib untuk dihapus khobar ini itu Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau yaitu wa ba'da laula ghaliban hadful khobar sampai akhir. Ai maksudnya wajaba hadful khobari ba'da laula fi ghalibi ahwaliha yaitu wajib untuk menghapus khobar setelah laula ya pada mayoritas keadaannya. Wahuwa wuku'ul kaunil ami ba'daha, yaitu ketika setelah mubetadak tersebut, itu yang ditakdirkan adalah khobar yang menunjukkan al-kaunul am tadi, ya, keadaan yang umum. Kemudian waqadistaqarra wa thabata hadzal hukmu ya dan juga terus-menerus ada dan juga ditetapkan hukum ini, maksudnya hukum apa? Hukum wajib dihapuskannya khobar, ya huwa khobari, yaitu hukum untuk dihapusnya khobar, idha kanal mubtada'u nasson fil yamini. Jika mubtada' tersebut itu sudah dipastikan bahwa dia itu digunakan untuk sumpah atau apa yang dimaksud dengan al, dimaksudkan dengan al-yamin di sini ai al-halfu wal qasamu yang dimaksud dengan al dimaksudkan dengan al-yamin adalah al-halfu wal qasamu ya sumpah wa kadza yuhdhaful khabaru wujuban dan demikian juga khabar itu wajib dihapus idza waqa'a ba'da wawin afadatil ma'iyata nason. Jika uh, khobar tersebut itu terletak setelah wawu, yang wawu tersebut membawa faidah ma'iyah, kebersamaan, namun secara nas, secara pasti. Ya, karena ada yang tidak pasti, misalnya tentang tetangga tadi, kan tidak selalu bersama. Wakada kadza yuhdhafu wujuban qabla halin la tasluhu an takuna khobaron lil mubtada illadhi khobarohu. Demikian juga ya wajib dihapus khobar ya sebelum hal yang hal tersebut tidak sesuai atau tidak memungkinkan menjadi khobar bagi mubtada yang dikhabarkannya. Qada udmira dan maksud dari qada udmira adalah ai qada hudhifa wa kutiro. Ya, artinya khobar, tersebut dihapus dan ditakdirkan. Thumma mathala bimithalaini. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah taala memberikan contoh dengan dua permisalan. Ahaduhuma yang pertama itu al-mubtada'u masdarun Contoh yang pertama itu mubtada'nya berupa masdar yang dorbial abda musian. Yaitu eh mubtada'nya dorbun yaitu dorbi itu masdar. Wathani contoh yang kedua al mubtada'u ismu tafdilin mudhafun. Dan yang kedua itu adalah mubtada'nya berupa isim tafdil yang diidhofahkan kepada masdar yaitu yang atam niyal haqqo manuton bil hikam. Maka lafat atammu itu isim tafdil yang diidofahkan kepada masdar yaitu tabayini. Ya. Kemudian eh, ada tambahan di sini tatimmatun sebagai pelengkap. Lam yata'arrad Ibnu Malikin rahimahullahu fil alfiyati li mawadi'i hadzfil mubtada'i wujuban. Ibnu Malik rahimahullah taala di dalam Alfiyah beliau itu tidak menyinggung mengenai tempat-tempat di mana wajib dihapuskannya mubtada. Ya, tadi kan penjelasan mengenai wajibnya dihapus khobar. Nah, Ibnu Malik rahimahullah ta'ala itu di dalam Alfiyah beliau tidak menyinggung mengenai tempat di mana mubtada itu wajib dihapus. Ya, padahal ada. Ya. Wa qad dzakaraha fil kafiyati. Ya, dan sungguh Ibnu Malik rahimahullah taala itu menyebutkan tempat di mana wajib dihapuskannya mubtada itu di Al-Kafiyah. Ya, Al-Kafiyah itu karya beliau yang ya tebalnya tiga kali lipat dari Alfiyah yang kemudian beliau uh, meringkasnya ya, melingkasnya menjadi alfiyah ini. Karena itu alfiyah dikenal sebagai atau beliau beri nama dengan al-khulasah, ya, ringkasan dari al-kafiyah. Kemudian wa ana azkuru ashharoha kamayali. Dan saya yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala itu menyebutkan yang paling masyhur dari Eh, keadaan-keadaan di mana mubtada wajib dihapus itu yang paling masyhur itu akan beliau sebutkan sebagaimana berikut. Al-awwalu ya keadaan pertama di mana mubtada itu wajib dihapus an yakuna khabaruhu na'tan maqtu'an lil madahi awid dhammi awid tarahumi. Ya an yakuna khabaruhu na'tan maqtu'an ya na'tan maqtu'an lil madahi awid dhammi awid tarahumi yaitu ketika khabarnya itu berupa na'at ya khabarnya berupa na'at yang dia itu diputus ya asalnya itu berupa na'at tapi kemudian diputus menjadi khabar ya, dipenggal menjadi khobar, ada tujuannya. Tujuannya apa? Bisa untuk lil madahi, untuk memuji. Awid dhammi, atau untuk mencela. Ya, awid tarahumi, ya, untuk mengasihani atau untuk berempati. Nahwu, contoh yang pertama, yang pertama itu untuk al-madah, ya, untuk memuji. Ya. Yaitu iqtadi bi Umarul adilu. Ya, lihat al-adilu di sini marfu. Ya, diputus seolah-olah setelah Umaro itu dipenggal tiba-tiba ada kata al-adilu. Ya iqtadil iqtadi bi Umarul adilu. Teladanilah Umar yang adil. Ya, karena itu asalnya naat. Ya. Kemudian eh, dipenggal dijadikan sebagai khobar. Kemudian contoh yang kedua untuk zam, untuk celaan, ijtani ima al-khasisu. Ya, ijtamni ima al-khasisu. Jauhilah orang yang hina dan keji tersebut. Ya, asalnya adalah al-khasisa. Ya, asalnya adalah al-khasisa. Tadi asalnya al-adili. Ya, karena naat. Ini juga asalnya adalah al khosisa karena naat. Namun dipenggal Kemudian didatangkan dalam keadaan rofa. Kemudian tasoddaq alal faqiril kabiru. Ya, bersedekah, bersedekahlah kepada orang fakir yang tua. Maka ini al-kabiru di sini dipenggal, didatangkan secara rofa, dalam keadaan rofa itu untuk berempati. Ya. Ini kaya bahasa, ya kaya bahasa penjelasannya fal aslu annan na'ta fi hadhil amthilati ya asalnya eh, naat dalam contoh-contoh ini tadi ya ada empat ada tiga contoh tadi yatba'ul man'uta fil i'rabi asalnya itu mengikuti man'utnya dari, dari sisi i'rab ya kita lihat seharusnya iqtadi bi umarul adili ya seharusnya majrur atau ijtani billahi mal khosisa. Seharusnya mansub. Kemudian tasaddaq alal faqiril kabiri. Seharusnya majrur. Ya, seharusnya ikut i'rab man'utnya. Walakin yajuzu qata'uhu ilar raf'i. Akan tetapi boleh dipenggal <clears throat> kemudian didatangkan dalam bentuk rofa jadi apa? Ya jadi tadi misalnya ya tadi bi umara al-adilu. Tiba-tiba datang dalam keadaan rofa. Ya mengapa? Li ghoradin balaghiyin. Karena ada tujuan balaghah di situ. Apa tujuan balaghahnya? Huwa ahammiyatu hadhil kalimati. Itu untuk menunjukkan pentingnya kata-kata yang dirofakkan tersebut. Wa taujihun nadhari ilaiha dan juga ya mengalihkan pandangan kepada kata-kata yang rofa tadi. Pasti teralihkan. kok tiba-tiba datang ada kata yang rofa. Ya, pasti pandangan itu teralihkan ke sana. Bijak liha jumlatan ukhro. Ya, dengan menjadikannya sebagai jumlah yang lain. Wa yakhruju min kaunihi na'tan ila kaunihi khobaron. Maka dia keluar tadinya ben, e, tadinya asalnya itu berupa naat, namun dia keluar menjadi keadaannya menjadi khobar. Limu betadain mahdufin wujuban takdiruhu huwa. Khobar bagi mubtada yang dihapus, yang wajib dihapus, yang takdirnya adalah huwa. Jadi ya tadi tadi bi umara huwal adilu, asalnya seperti itu. Atau ijtani billa ima huwal khasisu. Kemudian tasaddaq alal fakiri huwal kabiru, seperti itu. Tetapi huwanya wajib dihapus. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-91 ya, sampai ke-92. Subhanallahi amma yasifun. Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yushrikun ya, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan tersebut. Yang maha mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, di sini syahidnya di mana? Faqad qara'a Nafi'un wa Abu Bakrin wa Hamzatu wal Kisaiyu bi raf'i alimun. Maka di sini kalau yang ada di hadapan kita itu mengikuti kiroah Hafiz an Asim. Akan tetapi imam kiroah yang lain, ya kalau Hafiz an Asim, alimi, ya alimi, alimil ghaibi. Tetapi imam kiroah yang lain yaitu Nafi', kemudian Abu Bakar, dan Hamzah, dan Al-Kisai rahimahumullahu ta'ala, itu membacanya dengan merofakkan alimu. Jadi subhanallahi amma yasifun. Alimul ghaibi wasyahadati fata'ala amma yushrikun. Ya. Mengapa dibaca rofa ala annahu khobarun limubtada'in mahzufin Dibaca rofa karena itu dianggap sebagai khobar bagi mubetada yang dihapus. Kita lihat catatan kaki. Ya, yang dimaksud dengan Abu Bakar tadi adalah Abu Bakrin huwa Asim, Asimu benu Abin Najudi. Beliau adalah salah seorang imam kiro'ah. Ya, Abu Bakar tadi yang dimaksud adalah Asim bin Abu An-Najud. Ya. Kemudian, wahuwa ma'a Hamzata wal kisaiyi yuqalu lahum al-kufiyuna. Dan Abu Bakar tadi yaitu Asim bin Abu Najud bersama dengan Hamzah dan Al-Kisai itu disebut sebagai Al-Kufiyuna. Ya berarti ulama kiroah dari Kufah. Kita kembali ke atas. Ya. Wakor al bakuna bil jarri ala annahu sifatun lilismil karimi. Akan tetapi ulama kiroah yang lain selain empat tadi, ya, yaitu selain Nafi, Abu Bakar, Hamzah, dan Kisai, itu membacanya dengan memajerurkan lafat alimi yang menjadi alimil ghaibi. Karena itu dianggap sebagai sifat bagi alismul karim atau sebagai sifat untuk lafdul jalalah Allah yang ada pada subhanallahi. Ya, di situ majrur. Wathani, keadaan kedua di mana mubtada' wajib dihapus, an yakuna khabaruhu makhsus an, an yakuna khabaruhu makhsuso ni'ma au bi'sa. Ya, an yakuna khabaruhu makhsuso ni'ma au bi'sa yaitu ketika khobarnya berupa maksus bagi ni'ma atau bi'sa. Ya ini pembahasan ni'ma dan bi'sa itu akan kita jumpai, tetapi ketika khobarnya berupa sesuatu yang dikhususkan oleh ni'ma dan bi'sa, itu mubetadaknya wajib dihapus. Ya. Contohnya apa? Nahwu ni'mal musannifu al-Bukhariyu ni'mal musannifu al-Bukhari. Sebaik-baik penulis adalah al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian bi'sal khuluqu khulful wa'di. Ya, seburuk-buruk perangai, seburuk-buruk uh, akhlak, seburuk-buruk sifat itu adalah mengingkari janji. Ya. Maka di sini fal Bukhariyu wa khulful wa'di khobaroni limubtada'in mahdhufin wujuban. Maka di sini lafat al-Bukhariyu dan khulful wa'di ya, itu maksus bagi ni'mah dan bi'sa. Ya, di situ adalah khobar bagi mubtada yang dihapus, yang wajib dihapus. Takdiruhu, takdir dari mubtada tersebut adalah huwa. Ya. Ai al-mamduhu au awil madhmumu. Ya, jadi huwa di sini adalah al-mamduhu yang dipuji atau al-madhmumu yang dicela. Ya. Kita lihat catatan kaki hada ala ahadil a'aribi. Ya, i'rab yang seperti itu itu merupakan salah satu yang i'rab saja sebetulnya. Ya. Karena wa fil makhsusi a'aribu ukhra. Karena untuk maksus ni'ma dan bi'sa itu ada i'rab-i'rab yang lain. Ta'ti insya'allahu fi babi ni'ma wa bi'sa. Yang i'rab-i'rab tersebut akan datang insya'allah di bab ni'ma dan bi'sa. Kita kembali ke atas. Athalithu, keadaan yang ketiga di mana mubtada' wajib dihapus itu adalah an yakuna khobaruhu masdaron naiban an fi'lihi. Yaitu ketika khobarnya itu masdar, yang dia itu dapat menggantikan atau mewakili fi'ilnya. Nahwu contohnya sam'un wa ta'atun ya sam'un wa ta'atun. Maka di sini ini adalah khobar berupa masdar yang dia itu dapat mewakili fiilnya. Fasam'un khobarun li mubtada'in mahzufin. Maka sam'un adalah khobar bagi mubtada yang dihapus. Ai amri sam'un wa ta'atun. Ya, urusanku, perkaraku itu adalah mendengar dan taat. Wal aslu yang asalnya asma sam'an wa ati'u ta'atan. Ya, saya mendengar dengan ya pendengaran yang, baik dan saya taat dengan sebenar-benar ketaatan. Lakin adalu ilar raf'i. Ya, akan tetapi ya orang Arab itu kemudian mereka yang asalnya sam'an dan ta'atan tadi ya mansub kan ya Kemudian mereka menggantikannya dengan marfu, ya, dijadikan rofa. Mengapa dijadikan rofa? Li'ifadati dawami, karena membawa faedah dia itu terus-menerus berlangsung seperti itu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-18. Ya. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amro fasobarun jamil. Ya. Maka Yakub berkata, ya sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk tersebut. Ya, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Ya. Maka ai maksud fa sabrun jamilun itu adalah ai fa amri sabrun jamilun. Maka keadaanku, kesabaranku itu adalah kesabaran yang baik. Kemudian ar-rabi'u keadaan yang keempat di mana mubtada wajib dihapus an yakunal khabaru musyairon bil qasami yaitu ketika khabarnya itu membawa makna memberikan informasi mengenai kosam Nahwu contohnya fi dhimmati la af'alannal khaira. Ya kalau secara lafat ya seolah-olah eh, di dalam tanggunganku ya di dalam e, jaminanku ya saya akan mengerjakan kebaikan namun di sini ternyata lafat fi zimmati itu menunjukkan akan kosam at takdiru yang takdirnya fi zimmati yaminun ya ai muta'allaqu yaminin artinya di dalam tanggunganku itu ada sesuatu yang terkait dengan sumpah Ya, sungguh aku akan mengerjakan kebaikan. Ya, suatu yang ter, dikaitkan dengan sumpah. Wa huwa ma yadullu alaihi aljawabu Yang menunjukkan bahwa di situ itu ada sumpah, ya fi dhimmati itu ada sumpah, yaitu karena adanya jawab sumpah, jawab qasam. Yaitu af'alannal khaira. Yaitu saya sungguh akan mengerjakan kebaikan. Apa dalilnya? Li'annal fi'la huwaladhi yastaqirru fi dhimmati. Ya, karena ya perbuatanlah ya perbuatan baik itulah yang berada dalam tanggungan. Ya, yang berada dalam tanggungan walaisa al-yamina. Ya, bukanlah sumpah. Atau walaisal yaminu. Ya, dan bukanlah sumpah yang berada di dalam uh, tanggungan tadi. Kemudian ya kita sedikit lanjutkan. E, ini adalah bait terakhir dari bab Ali alibetida. Ya, hanya satu bait. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke-142 wa akhbaru bithnaini au bi aktsara bahwa orang Arab itu memberikan khobar bagi memberikan khobar bagi mubtada itu bisa dengan dua khobar atau bahkan lebih dari dua khobar. An wahidin ya dari satu mubtada. Kahum sarotun syu'aro. Contohnya adalah hum sarotun syu'aro'u. Ya, mereka adalah orang-orang yang mulia dan juga para penyair. Maka mubtada hum di sini itu diberi dua khobar. Khobar yang pertama sarotun, ya kemudian khobar yang kedua syu'ara'u. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan judul untuk bait ini yaitu taat tudul Khobari. Ya, berbilangnya atau berjumlahnya khobar. Artinya khobarnya lebih dari satu. Kemudian beliau hafizahullah taala menjelaskan bait ini bait terakhir dari bab ibtida ini ya juzu ta'addudul khabari li'annahu wasfun lil mubtada'i fil makna. Boleh ya, khobar yang berbilang itu hukumnya boleh. Artinya khobar lebih dari satu itu boleh dilakukan. Karena hakikatnya khobar itu adalah sifat bagi mubtada' secara makna. Wasifatul istilahiyatu tata'addadu Ya, wasifatul istilahiyatu tata'addadu. Dan sifat menurut istilah nahwu, ya, yang kita juga kenal sebagai na'at, itu bisa berbilang, ya, bisa jumlahnya lebih dari satu yang namanya na'at itu. Fakadha ma huwa bimanzilatiha. Demikian juga lafat yang menempati kedudukan dari sifat atau na'at. Ya, contohnya ya ini, khobar. Wala farqa baina an yakunal khabaroni fi makna khabarin wahidin. Sama saja, ya baik misalnya khabar tersebut itu misalnya ada dua khabar ya. Dua khabar tersebut memiliki makna satu khabar Ya, ada itu. Jadi khabarnya seolah dua, tapi ternyata memiliki makna satu khabar Au la yakunani kadzalika atau dua khobar tersebut itu tidak memiliki makna satu khobar. Artinya masing-masing kata dari khobar tersebut itu memiliki makna tersendiri. bitul awali, maka yang jadi patokan bagi yang pertama. Yang pertama itu berarti ada dua khobar, tapi dia itu memiliki makna satu khobar. Ya. Lafatnya dua, tapi ternyata maknanya satu alla yasihhal ikhbaru bikulli wahidin alan firodihi. Yang jadi patokan untuk yang pertama, bahwa tidak sah atau tidak memungkinkan untuk memberikan khobar terhadap mubetada dengan salah satu kata itu saja, dengan salah satu lafat khobar itu secara bersendiri. Tidak mungkin, tidak sah. Ya, itu patokannya. Nahwu contohnya, Al-burtuqalu hulwun hamidun. Ya, al-burtuqalu hulwun hamidun. Ya, ini al-burtuqal di sini dikhabari dengan dua lafat, hulwun dan hamidun. Ya, ada dua lafat. Ya, kalau secara letterlek ya, jeruk tersebut itu manis masam. Namun ternyata maknanya apa? Ai mutawassitun bainal halawati wal humudati. Jeruk tersebut itu rasanya pertengahan, ya pertengahan antara manis dan masam. Maka itu membawa satu makna, ya maksudnya jeruk tersebut ya manis masam, tengah-tengah ya. Tidak mungkin kita menghapus salah satunya. Misalnya al-burtuqalu hulwun, jeruk tersebut manis, padahal tidak manis. Atau al-burtuqalu hamidun, jeruk tersebut masam. Padahal dia ada manisnya juga. Ya maka ini uh, tidak boleh untuk me mengkhabari mubtada tersebut dengan salah satu saja secara bersendirian. Maka ini dikatakan an yakunal khobaroni fi makna khobarin wahidin. Wahada ta'addada fil lafzi dunal makna. Maka di sini itu berbilang dari sisi lafadznya, namun tidak dari sisi makna, karena maknanya satu. Wadabitu thani, dan yang jadi patokan untuk yang kedua, kedua itu berarti eh, khobar tersebut ada dua, ya. Dan dia itu tidak membawa makna satu khobar. Artinya masing-masing khobar itu membawa makna tersendiri. Patokannya apa? An yasihal ikhbaru bikulli wahidin minhuma alan firadihi. Memungkinkan untuk memberikan khobar terhadap mubtada tersebut dengan salah satu dari khobar itu secara bersendiri. Yang tadi Allah yasiha, ya Allah yasihal ikhbaru bikulli wahidin alan firadihi, tidak sah. Nah yang ini sah. Nahwu contohnya ma'haduna ilmiyun adabiyun. Ya. Ma'had kami itu ma'had yang mempelajari tentang ilmu, ya, ilmu syar'i dan juga ilmu adab, ilmu bahasa. Maka ilmiyun dan adabiyun itu secara makna terpisah. Jadi boleh misalnya ma'haduna ilmiyun saja boleh atau ma'haduna adabiyun saja juga boleh. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Buruj ayat ke-14 dan 15. Wa huwal ghafurul wadud dzul arshil majid. Ya, dan dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih yang memiliki arsh lagi maha mulia. Maka di sini eh, khobarnya berbilang ya al-ghafuru kemudian al-wadudu, kemudian dzul arshi kemudian al-majidu. Ya. Maka di sini boleh disebutkan salah satunya saja. Ya, karena masing-masing memiliki makna tersendiri. Ya, ini menurut salah satu i'rab. Wa qauluhu ta'ala dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir ayat ke-62 yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu. Demikianlah Allah ya Rabbmu pencipta segala sesuatu ya tidak ada Rabb yang berhak disembah melainkan Dia. Maka di sini juga khobarnya berbilang ya dzalikum ya Allahu Ya, di situ ada Allahu pertama, kemudian Rabbukum. Ya, Rabbukum itu juga khobar kedua, kemudian khaliqu. Ya, khobar ketiga dan seterusnya. Maka di sini wahada ta'addada fil lafzi wal makna. Maka di sini secara lafad dan makna itu masing-masing berbeda. Ya, ini berarti patokan yang kedua. Tapi kita lihat catatan kaki man yamna'u ta'addadal maaf yam, man yamna'u ta'addudal khabari fi hadhihi surati ulama yang melarang ya ta'addudal khabar ya, berbilangnya khabar dalam surat tersebut ya ja'alul awwala khabaron wa ma ba'dahu na'tan maka menjadikan lafat yang pertama itu sebagai khabar tetapi yang setelahnya itu dijadikan na'at bagi khabar tersebut Au khobaron li mubtada'in mahdhufin. atau khobar bagi mubtada yang dihapus. Berarti ada ulama tafsir yang melarang adanya khobar yang berbilang pada ayat tersebut. Maka lafat pertama dijadikan sebagai khobar, yang lain sebagai naat. Jadi tadi misalnya zalikumu Allahu. Allahu sebagai lafzu jalala Allah sebagai khobar. Rabbukum kemudian kholiku itu menjadi naatnya. Wahada madhabun do'ifun. Akan tetapi menurut Asyaih Abdullah Al-Fauzan ini adalah madhab yang lemah. Wasahihu akhzul kalami ala zahirihi dunal luju'i ila, ta ila takdirin. Ya wasahihu akhzul kalami ala zahirihi dunal luju'i ila takdirin. Maka yang benar, yang sahih menurut beliau adalah ia mengambil ayat tersebut, kalamullah tersebut mengikuti zahirnya saja tanpa perlu berlindung kepada takdir. Kita kembali ke atas. Qala syairu yasifu Ya, ini salah satu syahid berupa syair. Ya, ketika seorang penyair itu menyifati serigala. Yanamu bi ihda muqalataihi yattaqi bi ukhral manaya atau yanamu bi ihda muqlataihi yattaqi bi ukhral manaya huwa yaqdhanu haji'u ya serigala itu uh, tidur ya tidur dengan salah satu matanya itu bangun ya atau tidur dengan salah satu matanya Ya, artinya salah satu matanya itu terpejam. Sedangkan mata yang lain itu ya berjaga dari kematian. Ya, artinya bangun. Artinya satu satu terpejam, satu terbuka. Ya. Wa yaqdhanu maka serigala tersebut ya tidur ya bangun. Ya. Itu menyifati bahwa serigala itu dalam tidurnya pun tetap waspada. Kita lihat catatan kaki, muklataihi yang dimaksud dengan muklataihi adalah ainaihi. Ya. Jadi kedua matanya. Jadi tidur dengan satu matanya terpejam, satu matanya terbuka. Almanaya yang dimaksud dengan almanaya adalah jam'u maniyatin. Almanaya adalah jamak bagi lafat maniyah. Apa itu? Wahiyal mautu. Artinya adalah kematian. Wa qauluhu dan ucapan penyair tersebut yaqdhanu haji'u yaqdhanu haji'u khabarun ba'da khabarin yaitu khobar yang datang setelah khobar. Berarti ya tadi menjadi syahid bahwa huwa itu dapat dikhobari dengan dua yaitu yaqdhanu dan haji'un. Kemudian wahada makna qawlihi dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa akhbaru bithnaini ila akhirih. Ya dan mereka memberi khabar dengan dua khabar sampai akhir. Artinya apa? Ai akhbaratil arabu bi khabaraini au bi aktsara an mubtadahin an mubtada'in wahidin ya. Ay, akhbaratil arabu bi khabaraini aw bi aktsara an mubtada'in wahidin ya, bahwa orang Arab itu memberikan khobar dengan dua khobar atau lebih untuk satu mubtada wa qauluhu hum mubtada'un dan tadi di contoh yang diberikan itu adalah hum sarotun syu'ara ya hum sarotun syu'ara maka hum adalah mubtada pada ucapan Ibnu Malik tersebut. Wasarotun khobarun awalun. Dan sarotun adalah khobar yang pertama untuk hum. Wahuwa jam'u sariyun ala ghairi qiyasin. Dan sarotun adalah jamak untuk sariyun. Tetapi ini tidak mengikuti kias. Ya, ini pembahasan jamak ya, sorof. Bimakna syarifun makna dari sariyun adalah syarifun, ya, orang yang mulia. Kita lihat catatan kaki, li'annal qiyasa fi jam'i fa'ilin al-mu'tallul al ya. Li'annal qiyasa fi jam'i fa'ilin al-mu'tallil Karena kiasnya untuk jamak bagi suatu kata yang mengikuti wazan fa'ilun Ya, fa'ilun ini mu'tal yang mu'tallam ya, fa'il yang mu'tallam an yakuna ala wazni af'ila'u. Ya, harusnya mengikuti wazan af'ila'u. Ya, contohnya apa? Kata qiyun ya taqiyun itu mengikuti wazan fa'ilun dan dia lamnya huruf mu'tal ya. Maka jadinya apa? Wa atqiya'a ya kafa kat, kataqiyin wa atqiyaa contohnya taqiyun itu menjadi atqiyau wa dzakiyin wa adzkiyaa ya contohnya juga adalah dzakiyun itu menjadi adzkiya adzkiyau jamaknya maka sariyun itu kan juga fa'ilun dan dia itu mu'talam ya tapi dia tidak mengikuti wazan af'ilau Wa amma fa'ilun as-sahihul lamu. Adapun kalau lafadznya fa'ilun, tapi dia huruf lamnya itu huruf sahih, ya bukan huruf mu'tal. Fajam'uhu ala wazni fu'ala'u. Maka jamaknya mengikuti wazan fu'ala'u. Kasyarifin wa syurofa'a. Ya, contohnya adalah lafadz syarifun, eh, jamaknya syurofa'u wa karimin wa kuroma'a. Ya, contohnya lafat karimun itu eh, jamaknya kuroma'u. Maka syarifun dan karimun itu mengikuti wazan fa'ilun dan lamnya adalah huruf sahih. Kita kembali ke atas. Wa syu'ara khobarun thanin. Dan syu'ara adalah khobar kedua untuk lafat hum. Wa asluhu dan asalnya syu'ara'u bil bilmati. Dan asalnya syu'ara'u itu mamdud ya. Ada hamzahnya di akhir. Ya. Faqasruhu lid roti. Akan tetapi dia didatangkan dengan maqsur Ya, tanpa adanya hamzah di akhir. Ya, didatangkan dengan syu'ara ya. lid karena darurat syair. Ya, untuk menyamakan dengan yang sebelumnya kan wa akhbaru bithnaini au bi aktsara kan akhirnya alif ya an wahidin kahum sarotun syuaro ya supaya menyesuaikan syairnya maka hamzahnya dihapus demikian wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika